Bismillahirrahmanirrahim. Surat Wasofat makiyatun mi'atun wasnatani guna ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sofati sofa. Fazajirati zajra fataliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Utai surat sofat umakiyatun. Bangsa surat sing diturunan Mekah mi'atun niku 100 wasnatani lan loro wolong lan apa ni ayatan ayat berarti satu pulau kali Bismillahirrahmanirrahim wasofati sofa wasofati demi malaikat sing baris sofan klan baris tenan Dawe Imam Suyuti ail itu tegese malaikat tasufu kang barisno sopo malaikat nufusaha ngawak ini malaikat fil ibadati ing dalam ibadah. E, potensi maknanya itu mereka berbaris saat ibadah. Au ajni khataha utawa barisno sayap sayap para malaikat fil hawai ing dalam angkasa ing dalam hawa angkasa nih. Terus tanta zirung ya Tak non tanta ya sih. Tanta diru engkang bodong ngenteni sopo poro malaikat ma ing perkoro tuk maru kang bakal den perintah sopo malaikat bihi klan ma. Fazza jiro tizajro mongko demi malaikat seng tukang nopo ngarak ngarak nopo ibu mendung tu ngarak miko zajron kelawan mengarak tenan ngatur lho. Ail malaikat itu demi malaikat tas juru kang ngarak utawa kang giring sopo poro malaikat asahaba eng ing mendung etasuku eh, tegese giring sopo malaikat hu ing mendung. Terus Fata liati fikro, Mongko demi malaikat sing maca Quran, ayil kuro il Quran kese demi malaikat-malaikat sing maca Quran. Yatlu nate kese podo maca sopo poro malaikat hu ing Quran dzikron kelawan maca tenan. mas Masdarun utawa lafadz mas dar mi makna taliati saing makna lafad ataliat. Manane yatlu nahu tilawatan dikron. Inna ilahakum lawahid. Sak temene pangeran sira ya ahla Makkah ta penduduk Mekah iku lawahidun yektine mung Rabu samawati kang mengerani pro-pro langit wal ardi lan bumi wa malan perkara bainahuma antarane samawat lan arat. Wa Rabbul masyari kelan utai Allah kang mengerani arah wetan. E wal bi tegese ya kang mengerani alam kulon atau arah kulon. Lisamsi tetap kedua srengenge laha iku tetap kedua sama kula yaumin masyriqun te sisi wetan wa maghribun lan sisi kulon. Inna saat temen ingsun Allah zayan nama ismaisi ingsun asama adunya ing langit sing parek. Mesti langit sing parek ambek manusia sing kena didelok. Bizi natinil kawakib, bizi natin kang lawan pepaes. Rupane pepaes al kawakibi tegese Biro-biro perbintangan. Asik nah, moco idufah ke bizi natinil kawakibi kelawan bizi natinil kawakibi kelan pepaes kang yaiku napa? perbintangan. Ai iha tegese kelawan sinare kawakib. Au biha utawa ya kelawan kawakib. Lewali dofatu te idofa wilil bayani krono bayaniyah. Kakiro ati tanwini zinatil um- Kakiro ati tanwini zinatin. Kaya dene kiro ah kang moco zinatin ditanwin. Al mubayyinati kang jelasno bil kawakibi ing maknane kawakib. Wa lan kelawan jogo utawa krana jogo mansubun bi fi'lin muqaddarin Ote oh, lafat hifdon den asobno bi fi'lin klan fi'il muqaddarin kang den kira-kirano Ai hafidna ha tegese ingsun ha ing sama bisuhbi klan pira-pira lintang Mingkul li setonin sangking saben-saben setan Ote oh, lafat min kumuta'alikun den talungno bil muqaddari lan barang sing den kira-kirano Mingkul li setonin sangking saben-saben setan maridin kang dulurung utawa kang nakal Atin tegese ingkang nakal. Kharijin kang metu metu ati sangking aturan toat. Sangka kata ata yaktu utuwan fahuwa atin. La yasmauna ilal malail ala. Nak kira kita napa? La yasmauna iki Kira kita napa? Ngangge tasdid nggih. Napa? La yasmauna ilal malail ala. Nganggo kira sing umum mawon nggih napa? La yasmauna ilal malailala. Nak kira asing sing lainnya ini lais mau biasa. Ora iso ngrungokno sapa para malaikat Aisyah, eh, ora ana sing iso ngrungokno sapa sayatin. Layas una ora padha iso krungu sopo asayatin. Aisyah itu tegese pira setan. Utawi iki musa musta'nafun dianggap kalam sing ngawiti. Lawa sama uhum utawi pendengarannya malaikat, dua iku fil makna ing dalam makna al mahfudi kang termasuk kang den jaga wau hmm. alam loh mahfud anhu sangking sama isayatin wa sama hum yang rungokno sayatin wa sama hum yang rungokno sayatin iku tetep gua ya sama iku fil makna ing dalam makna al mahfudi kang den pak apa mahfud anhu sangking sama isayatin pun mau maknane misalnya beda guru gurune sambian atau beda bek kitab beliau sanggepe bodoh, menawah agak bodoh. Wah angger wong alim beda tetep bodoh. Sengko apa paham dewi yang garis ketemu pangeran sing ben nak semati paham dewi. Ilal malail alam maring alam sing dhuwur. Maknane alam sing dhuwur ail malaikat itu si alam malaikat fisama ing dalam langit. Wa ada ana-ana Imam Suyuti wong pangeran di Eropa. Wa ada lan mutaadekno sapa Allah as-samaa ing lafat sing sangka lafat sama bi ila kan ilah. Maksudnya itu layas mauna atau layas sam mauna. Iku kan lafat kan misalnya kayak mendingan ya sami tu kaula zaitin. Apa sami tu ila kauli zaidin. Umumnya uang latihan bahasa Arab. Sami tu kaula zaitin. apa sami tu ila kauli zaidin. Umumnya uang. Sami tu kaula zaitin. Jadi gak usah apa? Gak usah ilah. Tapi nih gue Quran layas sama una atau layas mauna ijek nganggu tak dia be ila domunihi krono le nyimpen lafat yasmaun to yasmaun maknal isra ing maknane no. Berarti la yasmauna ay la yasguna atau la yasguna la yasguna ilal malala. Wa fi qira'atin yang sisi qira'ah qira'ah kita bitas didil naboh. napa? La yasmauna wasini lansin berarti apa? La yasmauna jadi mimeditas dit. Sini gini apa? Eh, jadi Imam Suyuti gak milih partai ini. melane disebut wa fi Jadi kiro ah yang kita ikuti Mas Subroh malah cara dekne apa? Wafi fi kiro Qiraatin. Jadi dekne partai sebelah, Jadi dekne ora melok ora melok ah Qiraah Mas Masyuro. Jadi dekne nak maca ya layas mauna ilal malail. Nah, yang qiraah kita disebut wafi fi qiraatin napa? Oh, partai sebelah mau cong ini jadi saya naik di bitas titil mimik lantas titil mimas ini lasin asluhu ya tasam mauna istamaah yastamiu nak ma ya saya saya lima mati ini tiga menopo tak utak visi ini dalam sini saya latihan sorop kafe ke Indonesia wah ayo udah sudah kalau nak salah itu repot ayo istamaah terus nak tasam tasamaah nah, nak samiah <laughs> ya pinter sih, pinter. Semaju. Wahyu zafuna semaju, semaju. Sebenarnya latihan sorok. Wahyu Quran ini khataman ada latihan sorok. Faala ya ulu no <laughs> faalan. Bariku terus doro faya tribu bandu eh, Mbak Mas Somali itu dikeslok kancane. Kowe ngarang sorok sak karepmu dhewe. Lah piye no? barna sorok langsung doroba. Maksudnya kan <laughs> Fa'ala ya fulu contohnya nasoro, bareng fa'ala ya contohnya. Dore badriku. Gak iso ta liyane dore badriku. Dari Mbak Maksum, terus ngurus seurutan. Biasanya nak bernulung mentung. <laughs> nah, angen-angen bener Mbak Maksum Ali. Wong zaman akhir kok salam templek mbek kiai kakean Ini gue fihi seuno. Oh, ada apa ya? Biasanya bernulung Ini yo. Ya, wong keramat, jadi Mbak Maksum Ali itu mantunya Mbah Hasim Asari. gue tiang nopo ninggalnya Nyai Khairiyah. gak akhirnya tiga ruwa Mbah Muhyiddin di eh, Mbah Bedowi Lasem terus. Bahasim di mantu Bemido alim terus siji Maksum nomor kali Mbah Muhyiddin di Mbah Bedowi ngarang Nah, sing tuh nopo Amsilatut Tasrifiyah ilmu ya, sing varian suru bab kedua ya, nopo ya tribu. Ya, pada ya, tribu ya wes akhirnya ya firu melaju <laughs> ono ono ya bapak Wong Mengalim us. Sebener wae kadung parek pangeran. Wayuk zafu nalan dan buang di nopo dibuang atau diserang atau di no, tutui wayuk zafu nalan dan lempari. Sopo poro saya tena esa tino tegesi pura-pura setan bisupi klan bro bro lintang mingkuli pin sanging saben-saben sisi. Sisi min afaki sama sing bro bro ufuke langit atau belantarane langit atau cakrawalane langit. Dukhuron kelawan den tolak tenan. daru daharohu etoro eh, dahu. Tegese nolak sapa Allah utawa nolak apa syuhub. Eh sebab maknane anut kulo, nak toroda nolak sapa Allah ing setan ya makna hakikat, nak toroda nolak apa syuhub ing setan ai eh, bi wa abadahu wa mafulun Walahum lan tetap kedue setan fil akhirat dan akhirat ada pun disiksa wasibun kang langgeng daimun tegese langgeng. Ilaman kecuali setan khotifa kang nyerobot sopo setan al khotfata klan sak serobotan mas darul marroh. Mas darun tilafat khotfah mas dar il tu terkese mas dar marroh. Wal istisna uta istisna min domiri yasmaun saing domiri lafat yasmaun to yasmaun. Ela yasmaun terkese ora kurung sopo ilas setana kecuali setan ela lau hal mahfud sopo ilas setana kecuali setan ada dikang sami akang kurung sopo setan al mal kalimata ing kalimah minal malaikat sing malaikat fa akhadaha mongko ngalap sopo opo nopo Suhub utawa sapa Allah ditoriki suhub utawa suhub biidznillah ha ing sit. Ya ing nopo Eh ha ing kalimat fa akhadha bisuratin. Mau sayatinmu jamae hum taha. Hum ya. Fa akhudaha mongko ngalap sapa wa taala mongko ngalap apa suhub ha ing kalimat utawa ngalap sapa Allah ha ing kalimat kalimat sing dijupuk setan atau informasi sing dijupuk setan bisuratin yang kelan cepet utawa ing ya bener illa man khotifal khotfah ono Imam Siti bau syah bin Sakim Ulama ku ngomong sak karepe dhewe tapi kadung pinter ya bener terus ya. Fa'at bau ini kula tatakan Syihab syuhub Mohon kalau maknani mohon isma uti kese ora krungu aila mahfud sapa ila setan kecuali setan ala dikang sami akan krungu sapa setan al kalimat ing kalimat menal malaikat saya malaikat fa akhudaha. Mongko ngalap apa sihab ha ing sajane ha ing sayatin bisuratin kelan cepet atau ha ing kalimat sing digawa setan dijupuk meneh bisuratin kelan cepet. mono mesti bener wae ya, diwolak-walik tetep bener. Mau nak ketemu Imam Suyuti tak nyangno, <laughs> tak nyang, tak, tak nego no. Faat bahu mongko ngetuti hu ing setan opo sihabun apa lintang kau kabun tegese nututi hu ing setan faat bahu walau illa man khotifal khotfata faat bahu mongko ngetuti hu setan setan singgawa kalimat atau hu ing man khotifal khotbah yaiku setan hu opo sihabun apa lintang kau kabun tegese lintang mudiun kang padang sakibun kang iso nembus Yaskubu kang iso nembus apa kau kabun mudi ueng ikilah setan. Setan sing man man dadi fal khotfah. Au yakhriku ta iso ngobong apa sihab hu ing setan au yuhbiluhu. Utawa ngoblokno gerduwe lho dadi gerduwe. Kena apen kenal setan. Dadi cari kiai-kiai iku gerduwe iku setan sing ape nyinceng aras terus diantem lintang terus dadi goblok iki. Dadi goblok terus dadi nopo cara Jawa? gerduwo. Mulane manggon pring, wong pring ini rine digoni nek saking gobloke ngono maksudku. Lah wong ana hotel di iso ndelik kok milih manggon apa? Pring. Lah iku goblok Perkara perkarane kena apa? Lintang. Mulane kanggo ngisor pring yo goblok berarti. Lah setan iku kan yo goblok. Wong ngono hotel ini nyilah yo ora wong, gak bayar yo ora Kok milih manggon apa? Pring rini akeh. Mergo napa? Goblok jadi kiai-kiai jadi kedua itu jadi setan. naik lintang terus jadi goblok. Jadi wis cerdas yang sing gerduwe ini ora cerdas. melainkan kadang konangan wong yang hilang kesuwen mereka wis goblok. jadi <laughs> perangkatnya harus gak canggih. Nak setan asli kan melok kowe kira roh itu asli itu gak kan ngalor gitu ya gak napa? Setan ya cerita cerdas, memang bagian dari tubuh kamu sudah sudah setan. Jadi pas saya bingung mau ngaji pusing dari piye. nak kedua gak iso, nempel sampean yura ya iso, nak apa ngilang ya kesuwan. gaya gaya gigi kena apa? Kena lintang. Yukbil mana nih? Au yukbil itu goblok no opo kau kau atau sihab bueng setan. Fastaftihim. Mbok sama sampean anut kula mawon bingung kan aranut aku malah. Fastafti mongko takok sira Muhammad him ing wong kafir Mekah. Lha Quran ge domir Kan pertama wala hum rujuke setan, ada buwasib mohon setan. Man niku setan sebagian. Him rujuke wis ora setan meneh, fastafti him. Him ku rujuke ora ning sayatin sing Arab. Kafir napa? Mekah. Jadi ndek mlane domir teng Quran ra mesti balik ning Arab. Fastafti mongko takok sira Muhammad him ing kafir Mekah. Niki mun ganti pasal istaghfir. Tegese amreh gawe takok khobar siro. Kufaro makata. Padahal mau walahum rujuke tegese napa? Sayatin napa? Sayatin rujuke ning napa? Sayatin. Tapi fastaftihim rujuke men manusa male Pangeran ya jebuk takon. Mergo manusa kancane setan ngene dadekno sitok. domirin Istaghfir tegese angel-angel. mana ana wong kena setan itu kan supaya mirip kan saya kalau nanti diparani niku tiang sing tukang golek setan. Nanti jadi rezeki nih, memang profesinya berburu setan. Nanti soan gue loh, tak tahu kau ilan apa kang, angsal arto. Profesi ini berburu setan, jadi nentuk duit, gue jadi entertainment. Fast tafsir tak tahu kau, setan orang untuk setan tapi untuk duit. Fastafti mongko takok sira him ing kafir Mekah istaghfirit kese takok sira kufar Mekah ta ing kafir Mekah takiran kelan takok sing netepno hukum atau bihan utawa krana niat nyepelekno utawa niat kenya Kowe takokno wong-wong iku ahum asaddu khalqan amman khalaqna. Ahum ana ta te kufar Mekah utawa umume wong kafir sapa iku asaddu iku luwih dasat apane khalqan penciptaane. Amman ana ta dibanding wong kholakna kang gawe ingsun ing man minal malaikati sing pira-pira malaikat was samawati lan pira-pira langit wal ardhin lan pira-pira bumi. Wa malan perkara fi kang ing dalam samawati lan ardhin. Wa fil ijani lan ing dalam nekakno biman lan man utawi menangno lil ukola. Nu taglibul uqala an lil ukola. Wonten al napa wonten al langsung ya. Taglibul uqala antene. Maksudnya tahlibun lil ukola apa tahlibul ukola? Taglibul ukola. Nah, jadi biasanya orang ngono Imam Suyuti. Ini ngarep-ngarep tahlibun lil ukola. No. Tahlibun. Temen iki langsung ya. Tahlibul ukola utai no sisi domir sing duweni akal. Inna saat temen ingsun kolak nagawe ingsun hum ing poro menuso. Nah itu loh. Kau nggak tak wari domir. Pokoknya ngaji ki kulo nggak akan pernah bosen nerangno carane ngrujuk no domir teng Quran. Mulai kulo ngaji awal teng pundi mawon. Gak aku yakin jarang mau iso. Nek ibu-ibu iso kata, tapi jarang mau Terus nek terang no, ya ora mesti paham. Jadi, <laughs> wes tapi di no, guys, gak paham-paham lah ibu-ibu paham no guru. <laughs> Inna saat temen ingsun kholakna gawe ingsun hum eng poro menuso. Terus dari Imam Suyuti aslahum. Tegese asal usulnya menuso rupane adama adam mintinin sanggeng lemah lazipin kang lengket. Terus kene tanah liat. Lazimin, lazimin apa lazikin? Eh? Lazibin apa lazimin? Lam, alif, za. Tenang aneh bodoh nih. Hah? Iya nak Qur'ane lazim karuan minta ini lazim. Sing sing iku loh sing tafsire. Ora oh, Qur'ane karuan lazim bocah karo karuan. Minta ini lazim terus lazimen tegese kang nemplek lazim manane netepi kang netepi manane netepi ku gak mire-mire gitu kaya kowe diutang itu kan gak mire-mire iku lazim jadi bahasa Arab utang luzum apa luzum selalu menghantui selalu netepi iku jenenge apa lazim lah manusa digawe sangka tanah sing lazim manane lazimen kang netepi yalsiku kang nemplek opotin bilyadi ing tangan Anal makna saat temennya makna iku ana khalqahum saat temennya gawe manusia udah ifun. Ana khalqahum saat temennya awal penciptaan manusia udah ifun apes. menaik falayata baru mongkojo sombong sopo anas. diingkari nabi kelan ingkari kanji nabi wal Qur'an ilan Qur'an al muaddi kang iso neka nopo ingkar ilaha maring rusae anas. Ilaha maring rusae anas. Ya ilaha maring rusae anas al yasir. Al yasir nonton ya? Eh, bomba apa? ngusuti tambah bahasa enak wae tapi di barbaro malah saya enak itu. Ilaha lagi. Wal al ilahi alagi. Masa kafe alisir, mau mau Fat? Ilaha lagi. Ya nak kula maknani ya iso tapi lucu dadi lagi maring rusak anas al yasira ing dalam waktu sing cepet. Di mana al yasir masuk halak kok sifatnya sidik. Ila halaki. Kabeh al yasir apa punya? Mana nih bu? <laughs> Ya yasir yasir mesti sidik. Maksud itu gue koro-koro. Mesti rusak sing sidik apa rusak ing dalam zaman sing sedih loh. Tak kira-kira sing dimaksud Imam Suyuti. Eh apa kan? Mos kowe saingan orang tahu bener. Ilahala yang menjadikan mereka rusak di zaman yang cepat apa rusak sih sedikit? Lah iya. Mestine macane al yasira nak ngono jadi Dadi nazak Karo Harokat mau bawa emjung. Al yasiri apa yasiro? heh, Gue cari Jare Cari harokat. <laughs> ilaha lakim. Tamanani ngawur tapi bener. Atok atok ngawurku bang hati-hatimu ya. jadi almati. Aku kadung warak pangeran ngawurku ape di timbang hati-hatimu. jadi <laughs> eh, kadung menangan. Al muaddi fala yatakabaru bi nabi wal Qur'an. Al muaddi kang nekakno apa ingkar ilaha lagi himaring rusae kufar, wong ngingkari nabi iku mendatangkan kerusakan. Mestine iku al yasiro ing dalam zaman sing cepat. Nah, apa mana nih al yasiri rusak sing sidik. Maksud maksudnya rusak iku seru apa sidik? Seru. Jadi rada aneh maksud itu. Ayo milih nanti, milih partai Al yasiri tak Al yasiro? Aneh, ono sing salah gitu. Maksudnya ku ono sing apa? Mulai ngarep Imam Suyuti gak konsisten, gak karu-karuan. Ya, tapi ya mau lama, saya enak edw cek bener. Ibang ya, ke hati-hati cek bener Imam Suyuti ngawur. Ya yes, ngono ya. Gak mungkin gak manfaat ayah ya, halak kok disifati apa? Hasir, ya, gak mungkin. <coughs> gak mungkin halak kok disifati apa? Anna khalqa tuh. Gampang ya mungkin rusak sing gampang. gampang. Ya padha wae cek nak gampang bagi Allah ya. Yes. Yes, nah, Pokoknya paham ya. Pokoknya pilihannya mau. Jadi pilihannya itu ya yes, semuanya gitu. Semuanya ngawur ya kena sementing pinter. Wong tafsir mon. Mungkin kalau terangkan gampang-gampang. Pun sementing tak sampean tak jak mikir kok kita edong. Mungkin isi isi sosorop semaju, maju Bal ajib ya sorun. Bal tebal intikal ini karena pindah min gorotin sangi siji tujuan ila akhoro maring tujuan sing liyo. Wa utawi iki baliku ah, wa huwa utai al intikal akhbaru ngabarno bi khalihi kelawan tingkae manuso wa halihim lan tingkae wong akeh. Bal ajib horun Bal ajib ta kados sini kiro ae kita bal ajib ta balik gawok siro Sebagian kiro ah bal ajib tu kan ekstrim sito ajib ta sito ajib tu. Podo-podo kiro asapa ah. Wajib ta iku kowe nak tu. Ingsun. Namun kira asap aku ya aneh. Ya tapi kok ilmu baru mbok no aneh ra aneh wong ilmu. Kaya kowe kadung muridku aneh ra aneh kadung murid stompo aja, jadi ya aneh. Bi fatita iklan fathah tak khitoban kharingi tabilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin min takdzibihim tekse sanging oleh gorono kufar iya ka ing Muhammad. Wa yaskhurun ewa eh, wa hum yaskhurun. Wa hum ta kufaru Mekah yaskhuruna iku bodoh ngerasa aneh sapa kufar minta ajubika saing gawak sira wa idza dzikiru lan nalikane denelingna sapa kufar e itu tegese dinasihati sapa kufar bil Quran iklan Quran ayat guru na ora padha eling sapa kufar e la ta'iduna tegese ora nampa nasihat sapa kufar wa idza ra'au nalikane ngali sapa kufar ayatan ayat kan sika kil qamari ka dene rembulan yastasiruna iku eng wa idza ra'au ayatan yastasiruna mongko padha ngenyek sapa kufar yastahziuna tegese yastahziuna apa yastahzun yastah Liku, nah, iku kurang wawu ya. Wawune piro, em, Ya wae wak wawune Hamzah le dul dul. Gak bar wawu ade Hamzah jek ana wawune to. Ana ge, Pak. Heh? Nah, ana berarti Hamzah ora untuk digeser, Mus. Wae wabu wawune hen. Wawu sitok kan ade Hamzah, terus sing wawu jamak. Yasta. Ya macane yastaziun karo. Gak iku lho pucuk Dasi Hamzah lo nang di Oh, dasar orang Madura, Madura ya. Madura ini palsu, ya, wis uripe ning Yogya, lahire ya Yogya. Yo ora macane yastaziun to. Ojo oh, yastaziun. Gak Hamzah itu digeser neng Arab utawa dikai Hamzah sitok itu ada wawu. Sing sitok wawu apa? Jama. Berarti kan kurang wawu sitok nggih Misbah. Wis sampean nih. Sing loro ana ngaco. Kale. Oh, maju kita pem berarti. Kemungkinan itu maju. Maksudnya kena wau loro tenan. Sitok ada Hamzah, sitok jama. Wis boten Utawa nak wawune sitok Hamzah digeser mengarep kan. Dadi iya, Hamzah ben dhewean apa? Nah iya ada tiga, tapi kan ngono dure ta ngarepe. Nah, iku bener nah iku. Tapi nang nang ya hot Biasanya wawu gitu maksud. Nak tulisan Quran kan hamzah neng Arab, wawune neng guri. Kaya apa? Neng gone Quran yuk. inna ma'akum, inna ma'akum, inna ma nahnu mustazi'un. Ya hamzah digeser mengarab, wawune neng guri, ben wawune jadi wawu apa? Jama. Utawa wawune wawu pertama ada hamzah, wawu kedua jama. Dong ya? Eh Maduro, dong. Apa merdeka Maduro? Merdeka sangka kemiskinan rasa Indonesia maksudnya. Ya aku tenan ujung ujung sampai salah loh. Sini-sini wong maksudnya. Khot kok tak terang no. Khot itu yang jangel tenan. Ya potensinya itu wawunya langsung dua, yang satu wawu wadah apa? Hamzah, yang satu wawu sama Atau kalau wawunya satu, hamzahnya di digeser. Mereka nak Hamzah yang ngarep dure wawu itu kok dadi wawune sito. Lah kita pun yo ya keliru, tapi sing maca kan bener. Nah, kita mau bener sing maca keliru. Tapi <laughs> aku Aku aslinya kita lah yo ya keliru, tapi kan gak masalah. Gak ada akibat apa-apa. Enak di kita bener ra iso maca. <laughs> kita salah. Iso wae nanti. Enak ya, di di bojo ayu song rai song rayu, be elek song rayu. Enak ya, di kan. <laughs> enak elek rai song apa? Enak. Loh yo ya ora. Yo ora kelam be kuwe semono. <laughs> Angel. Ah, ya wis tak wari do mirse, masalah makna-makna sing Imam Suyuti saenake dhewe, tapi saenake wong alim ya bener. Tak terangno do mire Quran. Saya itu punya sinau tafsir Munir Syekh Nawawi itu. Kan sanat kita dekat sekali sama Syekh Nawawi karena beliau orang Indonesia. Itu beliau di antara alat analisisnya, termasuk beliau jadi khasnya itu, beliau mengatakan ya juzu tauzi udzamair fil Quran. Saya ulang ya juzu tauzi udzamair fil Quran. Ini kok kalau catat betul di tafsir saya. Boleh membagi-bagi domir di dalam Quran. Domir dibagi itu misalnya begini. Rumah nongki, misalnya bahasa Indonesia mawon. Saya melihat beberapa lelaki, ya berarti roa itu rijalan apa? Roa itu rijalan. Terus hub minhum qaim, wa minhum qaid misalnya. Sebagian ada yang berdiri, sebagian ada yang duduk. Pertanyaannya ketika minhum qaid, itu yang kok itu orang satu apa sebetulnya minhum koidun. Lalu satu di sini itu satu orang apa satu kelompok? Ndak misalnya rungokno awas kena keliru. Eh mudur rungokno. Ro'a itu rijalan minhum qaidun itu yang duduk satu apa bisa dua tiga? Piro Mas? Dua tiga. Nak kowe ora mudur. Iki wong Yogyo kowe. Dua kowe hen. Lah kok dengaran kok rukun. <laughs> Wong kok itu kan mufrad. Nah itu problemnya bahasa Arab. Ketika lafat mufrad atau Jama itu kalau Quran itu tidak fanatik seperti itu. Kalau di bahasa Arab biasa Jama ya Jama mufrad ya. Nah sekarang kalau Jama tetap Jama itu ada masalah kalau untuk makna Quran misalnya gini. Inna khalaqna hum minti nilazib. Hum itu rujuknya semua manusia. Kalau semua manusia termasuk kue kabeh iki kan kamu sudah diciptakan dari mani, tidak langsung dari tanah. Yang benar-benar dari tanah kan hanya Adam, kenapa? Makanya hum kan hum ay eh, aslahum Adam. Karena yang sudah manusia ini dari mani. Paham ya Fuad ya? Makanya domir di Quran itu beda dengan domir yang dalam kitab. Serungono misalnya di surat apa ya? Surat apa ya Fuad? Sikono Sengonok tentang penciptaan manusia normal. Ya iwan nasu ingkuntum fi ibim minal baksi. Itu surat apa? Ya? Surat haji apa ambia? Haji apa ambia? Pokoknya justru itu lah haji apa gimana. Ikan agak ngapal Quran nggak sih? rapal mau marah-marah Quran. haji apa ya, yakin. Pokoknya uang lomba ya. Ya ya Ivan Rukono ya Ivan Nasu menuso ya. Menuso nggak bukan Ing ya. Inkuntum, Firoibim, minal ba'si terus fa inna khalaqnakum Kum itu rujuknya ke Adam apa ke manusia yang diciptakan sekarang? Skandani kok. Nah, padahal manusia sekarang sudah tidak min turun. Manusia sekarang itu yang ikut summa, summa min nutfah. Wah, ngelkir atau mikir ngono Aku yakin, gak tahu. Wes kiai lah, wes gak ngarah tau mikir ngono tenanan. Lho nek aku bakat, masalahnya aku nekuni tafsir dadi. Mulane ora dibantah ra trimo ora krana sombong, wong tau sinau kok bantah. Iku jenenge ra bantah, aku takok cuma isin gayane kritis, paham ya? <laughs> ayo jajal, ayo pikir nak ayo. Jadi mengani Imam Suyuti saya naik dewe karena beliau mulai kecil belajar Quran. Akhirnya nggih domir karepe dhewe. Nah gue sakar PDW jangan mergo iso. si <laughs> Rais saya naik dewe gue mungkin aneh loro. Sangking pinter ya. Utau sangking Pisane. yang pas beda motor itu. Ono sing ter, saking ini. Ono saking ngawur ya sih lo tok kemungkinan manusia. Kaya uang loh, ono urip saenake era mikir mergo wali. Wali gue rasa mikir untuk rezeki lah ya. Ono ya mergo nyen nanti pekerjaan tetap. Lah iku sing bahaya iku. Ya ya Yuhan rumah rungokno sing apal-apal ya. Inna khalaqnakum min turab. Sekarang pertanyaannya kum itu rujuknya kemana? Saya menciptakan kalian semua. Min turab. Yang min turab kan hanya Adam. Terus bareng ngono summa min nutfah itu Adam tidak masuk karena Adam tidak min nutfah min turab. Maka kata Imam Nawawi, domir di Quran itu beda dengan domir ketika orang ngarang kitab. Domir itu boleh di zigzag di ditauzek. Di tauzah iku kesana kemari gak jelas. Lah nih ngerti piye? Ya angger kue parak pangeran yang ngerti. Lah aku alhamdulillah ngerti. nih kalau GR parak pangeran. Nah sing parak pangeran ora roh. Lah iku jenenge ad domir fi domir fa malam ya'rif fi fa laysa lahu dhamiru Nak ora du, roh domir berarti gak duwe hati Paham ya? Jadi misalnya kayak di pembantu, Misalnya kayak bujum telu, ayu, elek, sedengan. Terus di pembantu, itu duit satu juta kayak no bujuku. Nah pembantu nih roh, itu mesti tiga no sing paling ayu. Kau nggak mungkin elek tiga satu juta. <laughs> Utama saya pembantu saya oleh pikir gak itu mesti mesti kan sing elek benang mulai gak ganggu <laughs> kan ya mungkin kabeh. Tapi problemnya itu domber gue rajin Mulai kuno kayak kena iku rujuknya kok ngono dok. coroknya jadi pembantu milih Kowe di majikan bojone telu, elek ayu dengan. Terus cung dua iki no iku sak juta. Cara kowe dadi bantu bakal sing ndi, Mas? Sing elek sing ayu sing dengan gak gak kira-kira kowe milih ndi? Ayo. Nak gue kan. Iku kok domir telu. Jadi domir itu pancen mulai dicek itu selucu. nasibnya domir itu selucu. lucu. Mergo domir iku fi'lul kolbi. Kenapa fi'lul kolbi? Itu pengeran sing pirsa. Tapi tetap iso diakal. Diakale ya mau saya melihat mereka, saya melihat dia, saya melihat. Bahasa Indonesia kan itu ya bodoh. Nyai nak terakhir iso balik ning jamak. Saya melihat para manusia, kemudian saya menghormati mereka. Kadang orang bilang saya menghormatinya, menghormati mereka atau dan semuanya saya hormati. Nah problemnya gini, makanya ketika Allah ngendikan ya Yuhan nasu, saya ulang lagi, ya Yuhan nasu itu manusia kafir apa manusia muslim? Tidak, jawab satu-satu dulu. Ben latihan alim. Sengapal surat, mau surat apa? Haji. Ya Yuhan nasu, itu lagi fatun mantep. Gue nang keliru surat ambiya, karena itu surat, tapi kita itu surat haji. Gak ben yakin aja. ya, Ya ayuhan nasu he eling-eling para manusia iku wong kafir atau wong Islam? Ora ora usah isin keliru ora apa-apa, ning guru keliru ora apa-apa. Sing ora jawab iku gaya tok kepen ketok alim, gaya-gayanan tok. Ya ayuhan nasu he eling-eling manusia kafir apa mukmin? Mukmin apa kafir? Apa semua? Nah, itu, itu masalah Anda. Ayo cek dulu nanti tafsir jalan. Surat apa, Pak? Surat haji itu loh, nih surat nih gak jalan Ya su kafir tamu min, Dulu anak fatwa gue ya cepet itu yang kitab Fuadin tafsir jalan ya Yohanes. bukan maksudnya ya su tentang tafsir jalan kafir tamu min tak ahli Mekah. Ben sampean roh bingungnya domir. Lu iki ngaji gaya wong alim ben kowe rodok terangkat derajatnya. Surat haji dol nih gone tafsir jalan, Kah ahli Mekah. Tenang gitu? Nomor piro jalan ini? Nomor piro jeng? betul dulu atau kira kira? Eh dulu dulu benar nasi sini gue ngomong ngomong gue adil tau orang yang jelas dulu nih. Lo nyen gue dono saksi ini orang krono suzon manjen. Waca gue buat waca. Ya jangan nasu. Hah? Bekato <laughs> apa nama gue gue gue. Oh coba dulu nih Gak ono apa Hah? Ono apa Berarti Wahib penduduk Mekah dan iku malah Imam Suti malah repot menaik dan yang lainnya. Orang ono, anak-anak kita puyu. Buatan sing mulai ingkuntum firai iso. Ada muka dok toh? Lah saya kita tak koi awas yo, sing kadung ngomong tak takoi, Lah saya iki menuso sing digawe saka five penduduk Mekah tok mau kabeh? Ayo jawab. Lah iya mana aneh Artinya gini, cara Imam Nawawi, ya Yuhan Nasu itu karena yang ingkar penduduk Mekah, ya sudah sing diomongi penduduk Mekah. Terus inna kholaknakum balik kalian semua yang tidak ada hubungannya dengan penduduk Mekah. Lalu jenis tauzi udhoma domir itu dibagi-bagi. Kayak ngene iki lho. Kayak kula ngamuk duwasar wong Madura misalnya, duwasar wong Jogja. Maksudku yo kadang kan dasar wong Indonesia. Maksudnya cuma sing diomongi ning ngarepe kan dasar wong Jogja, pemalas misalnya. Tak maksud ya wong Indonesia kan khasnya kan pemalas dibanding wong Singapura. Terus dari wong Indonesia, oh, ora pemalas, wis ngerti nak dunia ora penting. Wong Singapura wae sing goblok. Barang ra penting kok diburu nganti ngono. Lah iku. Mulane aku nak aku muni wong Indonesia pemalas wis punya mata. Nak wong ulama ngomong ngene madhe wis ngerti donya ora penting dadi yo santai wae napa? Pinter di Indonesia sampai Singapura. <laughs> Terus dadi makome wis ngerti nak donya mataul ghurur. Lah iya dombe saya ana ya. Enggak iki ngaji tenan. Ya Yuhan Nasu kan jelas maknanya penduduk Mekah. Pertanyaannya ketika inna khalaqnakum min turab itu nyatanya hanya Adam. Yang diciptakan dari turab kan hanya setelah itu kan semua manusia diciptakan dari mani. Makanya inna khalaqnakum min turab summa min nutfa Jadi nak nerjemah ini, wahai para manusia, kamu, kamu, kamu sebagai manusia yang awal itu diciptakan dari turab. Kemudian periode kedua setelah Adam diciptakan dari mani. Berarti kumnya ini dibagi-bagi enggak? dibagi-bagi lah ya mulane cara Imam Nawawi saya Nawawi itu ya juzu tauzi tauzi dhamair fil Quran. Jadi dhamir itu boleh dibagi-bagi dalam Quran. Ya tadi proporsional tadi apa? Nah, makanya di sini juga sama. Inna kholakna hum tinil lazib. Hum itu nggak bisa kamu rujukkan ke manusia semuanya yang di surat sofat. Hum hanya eh aslahum apa? Temeriki apa? Inna hum eh aslahum. Rupanya apa? Adam. Iku mintinil lazim. Ya kok tokono bareng, pinter ten. Yes, maju lah sebagai maju. Mungkin kalau ini, mungkin gue serap penting ya. Mesti lumayan lah jadi pinter Alhamdulillah nih, jadi pinter wis. Aku terangkan. Bismillahirrahmanirrahim wasofati sofa. Kita ngikuti yang dipilih Imam Syuuti demi malaikat yang berbaris. Uh, zajro demi malaikat sing mengarak napa mega atau mendung. Terus fataliyati dzikra demi malaikat yang membaca Quran terus semua itu jadi ilmu, jadi pengetahuan bahwa semuanya peringatan bahwa inna ilahakum lawahid sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Nah, sebagian ulama mengatakan sofat itu ya karena fiil apa isim fa'il, isim fa'il yang dimasuki al al itu li ta'mim. Ya maknanya gini sebagian malaikat was, sebagian ulama was sofati sofa demi apa saja yang berbaris Jiroti, faza Jiroti napa? Ya Jiro demi apa saja yang bisa napa mengarak tadi. Terus fataliyati dzikra ya demi apa saja yang membaca ayat-ayat Allah. Nah pertanyaannya tadi terus begitu. Saya pernah baca beberapa kitab begini, ruang ya. Misalnya pisang, pisang itu kandung vitamin A. Misalnya air mengandung mineral. Terus misalnya apa itu eh, apa itu halilintar atau apa ini karena pertemuan apa-apa terus menjadi halilintar. Kalau agama tetap mengistilahkan halilintar adalah malaikat yang begini. Nanti pada malaikat penjaga mendung, penjaga angin macam-macam. Pertanyaannya begini. Apa betul Allah menciptakan malaikat untuk ngatur apa? Hujan, ngatur mega, ngatur apa? Halilintar. Tapi kata beberapa ulama modern, kata era-era modern, cara berpikir begini. Manusia itu yang jelas itu butuh nama, rumah noge. Tapi sama tidak harus jadi sekuler. Manusia itu butuh nama. Nah, nama itu oleh agama semuanya dikatakan malaikat. Kalau kamu andekan orang ateis atau orang barat atau orang modern, mungkin menamai itu ini mengandung listrik apa mendung mega ini mengandung listrik sehingga kalau benturan terjadi gini sama misalnya manusia ketika berpenyakitan itu ada malaikat yang menjaga kamu ketika penyakitan malaikat yang bagian penyakit ngurus kamu ilmu medis darani penyakit itu kuman yang kesehatan itu gizi atau vitamin tapi yang jelas kebutuhan manusia sebenarnya di nama maka kata Imam Ghazali kamu tidak usah terikat oleh nama nama itu setiap kelompok akan punya tapi yang pasti ada unsur yang di situ. Lah unsur itu agama menamai malaikat. Orang modern menamai unsur itu bisa vitamin, bisa listrik, apa saja sesuai konteks yang dibicarakan. Ini rumah nabi. Nah kata ulama-ulama kecuali malaikat saksiyah kayak Jibril, Mikail itu semuanya akan mengatakan itu malaikat. Tapi kalau malaikat yang lain-lain itu penamaan, kekuatan kekuatan yang luar biasa yang orang ini butuh nama. Nah butuh nama itu pilihan agama menamai itu malaikat, pilihan modern mungkin nama ini zat apa, fungsi apa. Maka kamu tidak perlu misalnya tersiksa begini. Kata hadis malaikat halilintar itu adalah pecute malaikat kan gitu. Kayak cilik kan kerungum bi Domone coro wong kuno-kuno jadi halilintar itu pecute malaikat. Terus kamu sekarang modern belajar tentang ilmu alam misalnya. Oh enggak ini pertemuan dua ini terus gini-gini maka jadi listrik. Pertanyaannya listrik sendiri kamu namanya apa coba? Listrik adalah sinar, ya ndak juga. Listrik ada. Kue lah ya mau ya orang jenenge, nak ngono jenenge listrik lah. Kue malek kiai kuno lah, ya cara aku pecute malaikat terus bedane opo, paham maksudnya? Jadi memang manusia itu butuh nama. Nah, nggak masalah. Yang penting yang apa al ismu ya dulu alal musamma. Makanya itu selalu menjadi pertanyaan. Maka kamu tidak usah iskal. Sekarang itu sering ada pertanyaan, gimana hubungan sain dengan Quran? Hubungannya piye ya baik-baik saja. Gimana selama ini yura ya rata wono demo baik-baik saja. Kue kok aneh-aneh. Jadi ya sekarang ini gitu. Misalnya saya ini pakai baju putih. Kue darani ini mungkin baju hem. Mungkin orang Arab darani jubah. Kalau wong Jawa kuno ya darani ageman, apa saja wong nama wae. Sementing manusia dari awalnya butuh nama. Dan nama itu bisa rubah. Misalnya begini ya, saya itu kan sering ngukuri apa? Misalnya saya kan banyak kenal sama dokter-dokter kandungan atau dokter apa bedah. Satuan ukuran, orang namanya kan apa? Senti, ya kan? Mili senti, satu, satuan ukuran. Orang Arab mungkin bilang dirok, bilang macam-macam. Yang dibutuhkan itu kan kesepakatan. Saya ulang lagi ya. Ketika pas dibutuhkan. Mungkin ini senam otak, zaman tambah cerdas. Angel temen rang nogo ya Allah ya Allah. Jadi aku is paham tapi paham kan butuh seni. Nanti mau berpen gue yang tak terang no. Eh hen rokok no hen. Awas ya arah paham. Ya, ini tuh berapa senti? Mustafa Raro senti sentinan. Sama ini berang senti? Gak Mustafa tak Sama ini berang senti? Mustafa. Sampai empat senti. Subhanallah. Sampai itu cari empat senti. Subhanallah. Biro. Sampai ini biro. Biro. Ya empat. Dua malah. <laughs> Oh, sampai empat? Bener. Gue sih, gue sih. Sing hari apa? Dua. Anut Fauzi. Mereka ini tukang keker ya. Tukang apa? Apa tugas apa? Bagian apa? Ngitung apa? Oh, iya, tukang analisis panjang <laughs> berat dan sebagainya. Ini untuk rezeki menganalisis itu. <laughs> dua 2 cm, sih sama ini 2 cm. Bro? Ketika ini dua senti, terus orang Arab misalnya bilang ini uh, setengah diro misalnya. Atau orang lain bilang ini sak driji. Sak ketekane driji. Butuhnya nanti setelah dipakai. Misalnya menyuntikkan alat suntik untuk pengganti kencing itu masukkan alat itu satu senti atau dua senti. Pertanyaannya dua senti ini dinisbatkan ke siapa? Dua senti apa? Makanya ini kan angel dan rangno kuwi masya Allah angel tenan angel angel. Dora tau pinter ya buat itu rangno nih angel. Kan e, pernah ya. Itu di depan saya ada seorang dokter bedah. Ya ada orang nggak bisa kencing gitu. Kalau perempuan sama lelaki kan untuk memasukkan alatnya supaya pengganti ya apa jalur apa kencing itu kan beda. Kalau lelaki agak dalam, kalau putri itu nggak pati apa dalam, memang kadarnya beda. Terus bilang dokter itu bilang masukkan saja satu senti. Nah, lalu di ilmu medis daripada lama lama mengukur, ukuran itu sudah dibikin dan itu mungkin dinamai apa gitu yang tidak pakai senti. Nah, pertanyaannya, ketika Allah bikin nama, ya, ya seperti itu. Makanya kalau sampai ngaji, orang boleh ngosor sholat itu setelah perjalanan sitata asaro farsakhon, 16 farsa. Terus satu farsa sekian mil, satu mil sekian. Sampai di kitab diterang no, sak khotwah, sak khotwah itu 6 jangka, 6 jangka itu sak kodam. Berapa kodam kan sampai sama di bab zakat juga gitu. Zakatnya emas itu 20 meskol. Itu sama dengan biji sekian biji gandum. Sampai dihitung sedemikian rupa. Pertanyaannya sebetulnya itu nama-nama itu hanya kita yang butuh kesepakatan. Ketika memerintahkan masukkan itu satu satu inci. Nah, Pertanyaannya ketika ini itu kamu katakan satu inci, orang lain bedui kuno, kira-kira tahu nggak bahasa inci? Mendingan mending ini, sak ketekannya driji. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan itu apa ya sudah kodrol unmulah, koyok sak pucuke driji. Nah, sama tak wari jadi wong alim ben ngerti. Lah dulu dengerin ya. Karena nggak ada jam, saya ulang lagi dulu itu nggak ada jam. Maka Rasulullah itu kalau sahabat cerita gini, saya sholat asar bersama Rasulullah, kemudian sebagian kita pulang menyembelih unta, Unta itu disembelih, dimasak, dibagi ke satu kampung. Itu matahari belum sampai terbenam. Terus ada yang ngukur itu betapa asar itu kira-kira jam tiga, Karena kalau asar itu setengah lima, pasti untuk itu nggak cukup. Terus ada yang ngukur, cara ngukur begini. Saya itu sholat maghrib sama Nabi. Kemudian saya melempar panah saya masih tahu jatuhnya panah di mana. Berarti waktu maghrib itu tidak sampai gelap-gelap amat karena saya jadi sahabat dulu gue ini waktu maghrib kapan deh ini Nabi Adan kemana Nabi nyuruh Bilal Adan dia langsung lempar panah. Dan saya tahu jatuhnya panah itu di mana. Berarti maghrib itu cek padang jinglang meskipun wes hurubus samsi. Jadi gak usah ngantai ini peteng apa dedet. Mereka ngukuri sahabat itu sampai Nah, subuh juga gitu ngukurnya sahabat kita subuh sama Nabi, kemudian kita keluar, layak rifu ahaduna, layak rifu ba'duna ba'dun min syiddatil ghalas. Kita ketika keluar dari masjid, wajah kita tidak saling kenal karena banget petengnya. Nah, jadi dulu itu ukurannya seperti itu. Nah, yang penting ukuran itu satu kesepakatan apa? Satu kesepakatan. Nah, sama kita ini hanya butuh seorang manusia iku darani ono bledek itu sebabnya apa? Wong modern seneng muni pertemuan negatif dan Wong kuno seneng darane asik ah, ku pecute malaikat kok angel temen jenenge ngono. Dadi butuhe iku roh jenenge apa? Wis kaya wong kriting jenenge apa ki? Nah, darane keriting kan. Ana wong darane gak rambut ra kena diatur. Pokoke butuhe iku butuhe kok ana jenenge apa? Butuhe ana jeneng. Yo nih kan ramen desa ah, coba misalnya upil barani upil sebab apa? <laughs> Butuhnya ono kesepakatan, ojo geman Dak kok upil ning minuman iku tok. Andai kan dari dulu namanya ndak upil kan gak masalah. Kenapa pilihannya upil? Kan gak mungkin nunu barani emas. Mulane bener kiai kuno, kadang cangkem elek. Kena opo lombok kok pedes. Ayo jawab bi. Jawabnya kayak kuno gampang, mergo nak manis ini gula, <laughs> mergo mangkel. Jadi manusia itu mau butuh kesepakatan. Nak ngono itu jenenge upil, nih udah kok neng es jus misalnya. Ya ngono to. Tapi umpama mulai awal kok gak apa? Gak dijinakno upil kan jurah ya masalah, asal nama yang disepakati. Yaiku sirine Quran ngendikan wa alama adamal asma. Jadi pertama manusia diwarai ku jeneng. Karena ini kita butuh kesepakatan. Ojo sampai uang ora kesepakatan. Akhirnya iki jenenge itu, iki jenenge tae, iki jenenge darah. Ojo sampai ketika lucung anak em kok metu darai, terus anak era paham. Darah iku apa? Kan bingung. Makanya pertama manusia diwarai itu jeneng. Karena ini butuh titik kesepakatan. Nah, butuh itu ono onok mendung, onok mego, onok bledek lah. Makanya terus, nah orang sekarang saking gobloknya, bu saking ngawure, bu saking gak nih. Butuhnya gugat agama. Mana ada dalam makanan ada malaikat, adanya vitamin. Eh, wong kuno darahnya yes. Pokoknya bekasnya wudhu jadi malaikat sing dongano gue. Melani masyur gue ono wong e, sampai jadi valid valid itu mati separuh gara-gara baru wudhu Terus ngidak-ngidak bekasi wudhu. Dari bin Malik yang mati. Ya. Mereka ini kerungu hadisnya Nabi. Bekasi wudhu jadi apa? Malaikat. Buah lalawang itu nasi pelek terus kualat jadi valid. Jadi apa? Mati separuh. Nah kita kan tidak pernah tahu sing dimaksud Allah dengan semua malaikat itu apa. Kecuali malaikat saksi hal. Ya. Ketemu kita bayangkan kayak Jibril, Mikail. Malaikat yang kayak itu. Malaikatul to'am, malaikatul sahab, malaikatul... Ma malaikat-malaikat sing gini itu apa? Kau rasa mikir ngono, sementing ojo pertentangkan dengan sain, dengan ilmu. Mergo selawase agama itu akan beda dengan ilmu. gue eling-eling, mun gue kula. Nak saman gak kepengin nopo celoko dunia akhirat. Mergo jo sampe ilmu itu gugat agama, ya oleh agama itu gugat ilmu. Karena dari dulu agama ini kaum yakilun, di kaum karun. Jadi misalnya kok ngene. Oh manusia itu gampang emosi karena terdorong oleh setan. Orang modern nggak percaya, sing mari emosi ku darah tinggi karena kakean mangan daging mangan uyah. Sing mari emosi ora di duit. Itu kan sepakat gue kan. <laughs> nah, nah, agama itu butuh nama itu. Wong gampang emosi, ku mesti terprovokasi setan. Segala negatif oleh agama kan dikatakan. Nah, kenapa kenapa itu dikatakan setan? Ya, yang namanya emosi itu tidak positif. Ya sudah kita namai setan. Kue karena sok ahli ilmu medis darah nuwa itu karena darah tinggi. Itu karena suhu badannya nggak seimbang. Sauni-unimu lah. Sementara manusia butuhnya roh nih. Nah makanya ini problem. Nah problemnya adalah sing sok ilmiah lalu anti agama. Sing sok agama kadang anti ilmiah. Sejane tidak perlu seperti itu. Kita tidak pernah tahu hakikat ini. Nanti setelah di akhirat baru tahu. Fakasafna angka hito aka fabasuro yauma hadid. Makanya ini ini perlu saya ukar. Jadi agama akan bilang orang yang emosi itu diprovokasi setan. Andaikan dia ingat Allah bahwa semuanya sesuatu itu kodaro makduro itu pasti tidak emosi. Karena ya itu nyata ya. Misalnya ada orang alim nggak punya uang, terus disepelek no uang Wis di duit disepelek no uang Orang ini alim walinya Allah, pasti nggak nggak emosi karena dia ingat dinyak uang itu ibadah. Sengenyak ngenyek dekne ngene ya kersane Allah. ngerasa kersane Allah iku ape? Biasa, masyur itu di tirak tarik-tarik. Said Ja'far Sodik itu putranya Said Muhammad Bagir itu dinyak uang, Nyuwun saya bahkan sebagian lewat sampai di Doni dia asik saja lewat. Ketika ditanya yang itu jajal. Kenapa Anda tidak emosi? Kata Said Bagir, apa kamu melihat saya ini orang sing anti kodok koder? apa yang kamu lakukan ke saya, pertama yang saya pikirkan adalah kulun bimuradillah. Semua ini kehendak sampai malu yang yang mempermalukan beliau itu. Nyatanya betul, orang tertentu yang dekat Allah itu benar-benar gak apa-apa, gak ngefek. Ada orang dirasani orang dihujat, ulama dulu, malah ngirimi uang. Jadi kirim no duit orang ini kau yang hujat saya. Kenapa? Dia mengasihkan kebaikannya ke saya dan menanggung keburukan saya ke di, Ya, maka orang seperti itu harus dikasih hadi, hadiah. Itu coba yang bisa membuat pikiran gitu itu kira-kira buat arani malaikat atau setan, enggak kira-kira saja. Malaikat kan. Nah, Lalu ilmu modern nggak akan menganalisis ini. Wah itu karena bacaannya banyak. Dia terdorong oleh khazanah bacaannya, terus mengkhayal seperti tokoh idolanya. Jadilah perilaku seperti itu. Wah sasa uni unimu. Wong kue ya wong nganggur. Paham? <laughs> Penggaweamu seminar ya uni unimu. kadang seminar kan profesi orang gue analisis. Wah ini yang akan menang 01 karena gini, yang menang 02 gini-gini. Jajal dek ini tantang ya. Jajal ke jajal nyalon bupati rawani ini. Padahal ahli polling kudune kan mesti menang ya dek. Kadang terlalu manusia itu kabeh di seminar sebagian ilmu itu butuhnya dilakoni berarti di seminar no. Sama seperti tentang tentang perempuan misalnya. Di kaidah fakih jelas yuhtatu fil abdo mala yuhtatu fil ghairiha dalam penghalalan perempuan apalagi urusan hubungan intim itu agama lebih ikhtiyat ketimbang penghalalan yang lain. Sehingga persyaratan halal dalam nikah itu lebih ketat ketimbang persyaratan halal dalam B. Karena ada kaidah tidak apa tu fil abdo mala tu fi riha. Sehingga kalau ada perempuan yang potensi sudah pernah punya suami kok bilang saya terbebas dari suami. Itu harus dicanakan kesaksiannya karena bahaya kalau nyata-nyata suami orang lain. Tapi kalau ada orang bilang ini jam saya, maka al kaulu kaulu sohibil yad asal dia menguasai barang itu kita boleh percaya. Tapi kalau masalah abdo, masalah barangnya perempuan harus lebih hati-hati. Sehingga orang yang takut Allah gak akan berdebat tentang yang nyelimet-nyelimet karena terdorong rasa apa? Takut. Lah rasa takut itu disebabkan apa? Ya disebabkan takut Allah. Kalau akademisi enggak, di takut datanya tidak akurat. Sama-sama istilahnya takut. Nah politisi nggak takut nggak menarik coro publik bar saya malah lebih lagi takut lagi. Gak penting bener salah. Yang paling ditakuti adalah apa? Bikin isu yang yang tidak diterima publik itu paling ditakuti apa? Politikus. Kalau yang paling ditakuti ulama apa? Bikin statement sing dadekno gak diridani Allah. Semua namanya takut. Pokoknya sementing ngono iku jenenge takut. Lah nak maju ngambil sikap kemungkinannya jenenge ngawur, maju gak perhitungan. Sementing ono jenenge. Paham tak maksud teman? Nah sekarang orang gak tahu mikir koyo aku ya akhirnya jarang sing gelem mikir akhirnya Enggak ada malaikat sahab, malaikat bledek, enggak ada gini-gini. Sing ono pecutnya malaikat ra ono. Ya memang dalam mendung ngandung listrik terus ketemu benturan terus jadi. Lah ya kena apa Mbak listrik? Pertanyaan saya. Kenapa ini Mbak Arani negatif, Mbak Arani positif? Kan iso ya dari awal sing negatif mbok gawe plus, sing positif mbok gawe min. Sah enggak? kan dari awal kamu bikin gitu. Ketu ini jenenge apa, Ireng. Misalnya mulai dhisik wong darani putih, sing wekmu darani ireng. Sah ta sah. Dong ta ya. pinter. Ngono kok ora tau mikir ngono kok. Dong ya. Paham ya? Paham ya? Eh, wis wis mulai lho. Mau awas kok baru debat apa padha mutu nih, Debat tuh ambek aja anak debat debat kowe ra gak terima maksudnya, Mau aku mikir suwe kok. Jadi itu makanya sirinya kenapa kenangannya Allah sama Adam. Pertama yang diajarkan itu wa allama Adamal supaya ada kesepakatan. Nak kowe aja mlebu ning geni. Ya yes, jenenge geni kesepakatannya seperti itu. Nak nak ngombe banyu, kesepakatannya banyu ya seperti itu. Anda kan dari awal geni darani banyu, banyu darani geni kan gak gak masalah. Dari awal loh ya. Kalau sekarang masalah. <laughs> Terus anak ngombe geni. Paham ya? Dadi Yes ya ngono iku jenenge geni, anggere sing panas ngono iku jenenge geni. Nak sing ngono iku jenenge banyu. Kok kok takokno meneh, kenapa harus namanya air? Kenapa ada yang lain? Kenapa ada ini saja yang dinamai api, yang itu dinamai air? Ya ora usah ngono, dul-dul. Lah sama, dadi nak debat agama, pokoknya cara aku bledek iku malaikat, wes jare jare Ruhin, kok iku Gus listrik aku tau ngaji ilmu alam. Ya wes yang penting sepakat. Nak ngono iku jenenge bledek aja cekel dol. Ngono sing penting iku wae. Kecuali kowe sapa wong Jawa sing jedeg jare iku. Sapa? Ki Ageng Selo ya. Jadi nyekel bledek. tapi pikir kurang pegawaian bledek kudu cekel. Tapi ku menawa ya buyutku gue ku kala turunan yang jaduk. Ya maksudnya bobi ya nyekel bledek. Jadi yang jelas yang menuso dari awal itu butuh nopo nama. Lah nama iki butuh kanggo kesepakatan. iku jenis wa alama adamal asma. Jadi iki penting tak rungokno nontonan iku penting. Nah, semua barang sing jelek iku terus kita sepakat ngono iku darani setan. Sing apik darani malaikat. Lah manusa nak elek banget ya ora apa-apa mbak arani setan, tapi ya aja sakit, tapi aja iso. <laughs> Mulane min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wa kadzalikal ja'alna likulli nabiyyin aduan sayatinal insi wal jinni. Sajane kowe ngene-ngene iki nak pas serap bener ya iki saudarane. Oh setan. Tapi kok gue dan ya itu setan kan ngono. <laughs> tapi sajane sa istilah saya tinal insi jin. Jajal mana nih bos? Setan-setan. Menuso lan setan-setan. Bahkan yang ayat itu disek menuso saya atinal insi. Nak delok ngono berarti setan menuso mbek jin agati. Tapi yo surau sawono. Tapi ono setan saksi ya, yaiku iblis dajjal. Nah malaikat ya sama ada malaikat saksiyah kok Jibril Mikail, ono malaikat tuh to'am, malaikat tuh sahab. Lalu malaikat-malaikat sing kita roh kecuali min jarodi tasmiyah. Namanya pokoknya seperti itu. Dong ya. Jadi kayak iblis, dajjal, sekarwan setan saksiyah Setan tapi ada setan sing ibaratun anis sayyah Lha iku saka manusa partai ini. Mergo setan sing ibaratun anis sayyah Paham ya? dong ya? Makanya ono setan saksi ya, kaya dajjal, iblis. ono setan mau ibaratun anis saya. Jadi misalnya ono wong kok nawakal merkosa anak, ya mesti wong sepakat, oh setan ya. Iku surah menuso tapi tapi kan tetap di <laughs> tapi wong sepakat mesti ngono iku nih. misalnya merkosana, ya Lha saya tinal insi wajib. Dong ya. Alhamdulillah, sesuk pinter deh. Kok malah tak kono barang kono. Maksudnya gue ku tak terang lo duwe perangkat gue nih Quran. Ya leng eling ya wes nawi Ya juzu tauzi'ud doma irfil Quran. Khusus Quran itu oleh domir disilang-silang. Nak nak nih kita pernah mungkin. Ora cukup ilmu nemu alif gue singi semua Quran tok. Ya mau contohnya mau. Ya iwan nasu ing kuntum fi fi roibin ya. Fi roibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab. Padahal hukum di sini yang min hanya Adam. Summa min nutfah e jami'il basar ba'da Adam. Dong ya. Mereka jenis apa? Tauzi ir Domir dipotong-potong. Enggak dipasang dewe sesuai konteksnya. Jadi kira-kira gini. Saya punya tamu Bahmun, Mustafa, Ruhin, Kifuat. Maka muliakan mereka. Mesti pikiranku bangun mbek kifu Fuad orang ora ngger mangan ngono. Itu orang mesti tahu proporsinya. Gak iso Rukin, mereka kan nglebokno aku. Tapi kata no iki gak pas diterapno ning kan mesti uang roh dhewe kan lho maksudnya iku dong to ya. Wis pokoke ngono ora usah. Paham? Ngono kok ora roh lho. Wis ngono kok angel temen rang. Wis pokoke adomir Fit domir. Fama lam ya'rif fit domir falaysa salahu domir. Semoga ini ya, ilaha lakihim al yasiri kang cepet. Utawa kang al yasiro dalam zaman sing cepet. Mosok oh, halakim al yasiri kang. Wae mana tuh, Titik ya. Waduh. Yang betul betul ngaji wong ngono. Pokoke paham ya sing ya, Pokoknya soal makna itu sakar permula. Engko nang sampean protes, Gus guru kula ora maknane ngene, gurum sapa? Padha kiai ini gak apa-apa adep-adepan. <laughs> Sementing ora usah ngono, kowe anut gurumu, gak apa-apa, gak kawuduan atuh ora apa. kan mungkin di guru sedurunge ketemu kula. Sanut maknane guru-guru. Nah engko nak ketemu mbek kula sementing paham napa? Tuh di mojong. Wa idza ra'au ayatai yastaskhirun. Yastahziun ya. Hamzah digeser ya utawa dikek wawu loro ya. Sing wawune loro ya bener, nak sing wawune sitok no di dijono. Kitab kulah ya salah, orang kita mutok misalnya. Tapi sing moco bener. Tiba ah, kita bener sing moco. Wakalu lan ngucap sopo, <laughs> Aku saiki wa qalu rujuk ini di. Sopo wong akeh sopo sopo wong kafir Mekah? Wong sing ngucap iku kafir Mekah tok. Ayo wakalu lucu rujuk sopo. Bener bakar mbak kalau ngucap sopo wong-wong akeh. <laughs> Mengkono. Aduh, eh, repot Tapi wong alim wis bener no? Eh, bener. Wako lan padha ngucap nak dewe bangun ini, gue cek eling. Ya Jawa begane bodoh nih, tapi wong alim ya baru wae. Butuhe iku wong paham. Bangun nyontokne haudat, rungokno haudat iku bahasa Arab napa? Haudat napa? Baleni ini oh, bisa ta rohen. Haudat iku omah sekedup. Ya Jawa kabeh maknane omah Padahal haudah itu maknanya oma omaan kecil sini dure unta. Aisyah itu kan tokoh. Dhisik itu ditumpakno napa? Haudas. Ning Jawa ana ta Gak ono. Tapi kok ono maknane. Wong barange ra ono kok ono bahasane. Mergo butuhe iku wong paham. Akhirnya yo mana haudat sekeduk oma oh, mandi ure unta. Jadi bahasa sekedup ini gak iso no masalah. <laughs> Tapi masuk haudat oma-omah oh, diure unta. Lihat jenisnya apa, bah Sekedup, Jung. <laughs> Iku cari bapak gue contoh makna bodoni tapi mau ndak mau. Mau ndak mau harus ada jenenge kan? Melana akhirnya ke Jawa kadang ya bodoni Wati ini lan demi wet elo. bah wet elo apa bah. Akhirnya ada yang keliru, wati ini demi wet alu. <laughs> Mereka gara-gara nulis mau alif lam bahu. Akhirnya bantah-bantahan. Bah kalau gak ada makna sange guru kalau alu, Mbak. Lah iya cung wet lo kena gua alu cung. Lo <laughs> kan nggak fair kan? Barangnya nggak ada kok ada namanya itu fair nggak? Pohon tin itu di Indonesia ada nggak? Nggak ada kan? Lu wong kiye ku wet, lo saya Saiki modern, tapi kan tetap darani buah tin. Wong Indonesia saya kan tetap darani buah. Di ora darani wet. Lah itu masalah. Lah ternyata nama iku mau butuhe wong sepakat. Nak sekedep iku maknanya oma-omaan sing dhuwure. Unta. Akhirnya kiai nak manen pindho wal haudat lan sekedep. Yo ya, cung yo ya, oma-omah dhuwure untuk Akhirnya santri ini makna nih sekedup dalam kurung oma omah dure unta. Gue pertama tok, gue makna kedua wes sekedup tok. Nak takut ini apa cung? Oma omah dure unta. Dong ya. Lalu pertanyaannya ketika bahasa sekedup lahir, Iku butuhnya kan ada titik kesepakatan nak ngono iku jenenge sekedu Lah inci yang ngono, zira yang ngono, melane ono zira ono pokoknya orang itu tahu uku ukuran. Nah, melane wong nak darani cung ojo sampe kene akhirat sinarem kelip-kelip koyo ning pucuke driji. Ono gak sinarem kelip-kelip koyo apa konang. Ojo sampai kena akhirat sinaram kelip-kelip koyok korek. Semua itu ibaraton jogeman kena akhirat sinarem umuji li Ono sumuni koyok-koyok. Koyok mana nih? ya Darroh darroh. Ayo kiai mak nih apa? Sak wiji sawi apa sak semut abang? Enggak umume umume. Wiji sawi. Kue roh wiji sawi ya. Enggak sing kiai kiai kowe roh wiji sawi. Tapi kue ora roh lah ngerti tuh nak mana nih cuwilik. Ono sing nih semut budak. Kue roh budake semut tuh. Ayo. Gak roh kan? Tapi tetap bayangno maknane Cili. Terus kiai modern lani atom yo. Sak roh. Sak atom. Barang ono sing sekolah atom, wah anak atom jek gede, Gus. Partikel. Eh sak uni-unimu ngono, tapi tetap sepakat tuh maknane Cili. Jadi, fama ya'mal miskola dzarratin ya roh, pokoknya ngamal sedikit apapun sekecil apa dan nah, sekecil apapun ki kuno maknani lugut lugut itu ngerti gak lugut cilik gak cilik di biji sawi terus semut pudak berarti saya ini makna sepapat apa lugut wiji sawi semut puda, apa atom partikel atom tapi wong ngerti maknane pokoknya cilik. Jadi ngamal sekecil apapun akan terhitung dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah butuhe ku ngono iku tok ngono lho. Ora dadi kira perlu ada Mbah, Jadi kiai ku separo apa? Semut budak, Mbah. Semut budak sing piye aku ya ora nganti saiki ora sing piye semut budak. Ono semut abang. Semut abang cilik, gede di semut ireng. Umumnya semut abang, semut ireng. Lah kaya ngono-ngono iku wis kira. Tambah pinter to kowe tak ulang ngaji. Wis ngono kira ngono. Susah pinter dhewe. Iki justru likur orang pinter bangun SD kita satam loh. Ya. nyebelah apa kan? Sapi ya. Oh yes. Mau hataman nyebelah sapi kang. Nah, aku cek urip nah, ora ya khatam no dhewe ya, ngono. Ojo lek kang khatam no kowe rusak ilmuku sing liwat-liwat. <laughs> Ada aku mati ya, rasa no ribet nggak mari. Quran yang protes. Kok jadi rusak di bawah wong ini jelas nak, aku menangi khatam dari Uhin kan nyebelah sapi tak turut diperintai guru. <laughs> Nyebelah sapi sapi biroh nung sama nungguin. Sembelih kon masak dewi kan. Lah apa kena anu kenaan panggilan masak kau enak kono karek mangan ora kon masak dewi. Sembelih masak dewi kok mau zaman sahabat <laughs> Nabi sholat asar kumelah nyebelah unta dimasak dibagi serengenge urung surup. Terus bayang no waktunya panjang makanya dimulai jam ti jam tiga. Subuh ya ngono. Jadi dulu lama itu nak bayang nongon. Karena memang nggak ada cara untuk menjelaskan lama dan pendeknya waktu. Nabi mana nak darang nih kiamat tuh. Fuwakin nako sekadar wong ngepoh su su neng hati-hati sering ngono. Karena ya pokoknya wong bayang naku cepet. Nama? Terus bayang nong kiamat Nabi wong gelar baju neng pasar urung dilempit wis kiamat. Wong ngepoh susu urung selesai kiamat. Wong ape mangan urung no. Wis kiamat. Terus wong gamane terus ibaratun wong ora kober menyelesaikan urusannya, tidak sempat mengkelarkan urusannya. Lah Nabi oleh bayangno, dodolan nurung dibuka orang kepayon wis kiamat, ape mangan rung dipuluk wis. Sudah seperti itu. Paham nggih? Terus ono sing lebih dahsyat, yaiku misalnya bahasa ana Quran apa? Yaumataro, seperti ini Yaumataro naha halu kullu murdiatin amma arduat watal do ukuludati hamlin hamlah. Kiamat adalah bayi sing rong wae lahir wae lahir karena sangking kagetnya ibu akhirnya ngarami kontraksi terus lahir. Terus ono bayangna bayangna meneh sebut ini ku tenggene surat nopo surat Muzamil nopo kelompok apa e apal kora. uh, eh, Wildana sibani sebut as asama umun fatirumpi karena waktu maksudnya ini gue udah nopo? Yaumayaj eh, yauma yaj'alul wildana jiba Di hari yang cacili wanen. Wan ini kan dimulai dari apa? Sistem tubuh kita, sistem kepala kita sudah tidak bisa menopang gizi yang ke rambut. Sehingga rambut mengalami pemutihan. Lah kiamat itu sistem yang ada di kepala seseorang kecil itu sebenarnya kayak wong tua, saking wis wis mati, sel-selnya mati. Akhirnya wanen. Melane wanu sebenarnya bukan disebabkan umur, tapi sistem yang tidak meno menopang. Makanya isowe cah umur puluh tahun wanen, nak corong jauh mergo dintup tawon. Tidak maksudnya betul mang dintup tawon kemudian sistem yang menopang gizi ke rambut nggak cukup makanya mati lah seben kiamat seperti itu jadi dasarnya kiamat dari no sistem itu mati terus wanen terus wataron nasa sukaro manusia apa mabuk mabuk wedan Mergo kue ngene iki kena utang wewe wis sarap, apa kena kiamat. Lho iya ditagih wong sing nagih wae dadekno rodok stres, apa iki kiamat iki wataron nasa sukaron. Lah pokoknya apa iku maknane kabeh? Pokoke kiamat itu dahsyat. Sing ora edan dadi edan, sing rawanan dadi wanen. Sing diutang lali utang wis sing ngutangi laleh nagih. Wis terusno dhewe-dhewe. Sing dibujuk lali bojo sing dia anak lali bapak ya sudah ya yauma yafirul mar'u min akhi wa umihi, wa abi wa sahibatihi wa bani sing penting likul mriim minhum yauma idzin sya'nu yukhni wis dong ya lha kok ni Quran kaya aku ngene wis salim yakin wis salim wis sah dadi dokter tafsir ora usah alim pokoke dadi wong alim lah jelas ya ya dadi bar ngaji iki wis pinter to mon ya pokoke ngono namane Quran dadi ibaratun an kaza pokoke gambaran niku ibaratun an kaza Ya pokoknya ngono, gue ngono iku gue sak Quran. Syaratnya apa? Ya apal Quran, apal hadis, apal balaghah, apal fikih, uteke waras, utang rapati duwe, bojo ayu, gak pati protes, wong alim mau bojone protesan isra kober. Ora ora <laughs> bersinau jare. Lah ora rasane lho kan gak ada Jadi yes ya, pokoknya Quran ngono, malah nih ngendikane pangeran watarona sasukaro tetap ditambahi wamahum sukaro kowe aja takok umak edan tenan ta ora ya ora sabuk takok nang ngono pokoke wong ora roh arahe ora roh kepentingane iku berarti wong edan tapi ya ora edan tenan wamahum bisukaro lah yang penting piye walakin bawahi sadid nganti ngono iku saking bangete siksa wis gak penting lah nek ngono ya ora penting coba arane edan cek ora pokoke wis nganti wong ora roh arahe bahkan lari sangka orang-orang yang dicin tai yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Akhirnya melayu kok tokone, kok bange, kok pekerjaane. Rasa buat takon mbok protes. Lah kalau kita di kantor kan larinya dari teman, ndak dari orang tua. Ya kowe berarti ateis, bocah kok kafir kowe. Quran kok mbok protes. Al miraq fil Quran kufrun. Bantah Quran iku kafir. Maksudnya orang ngono leh dul-dul. Melayu kok bapak anak pom neng kantor rasa anak ra kadang, malah mbok tinggal peng ngono ae. Wong paripasane iki lagi kulon mbek bojoe mbok tinggal apa mana terima ketemu konco kantor, apa mana terima boruhin musuh, malah buat tinggal bro-bro ini lapor tuh. <laughs> Jadi ya Umayyah Firul Marumin akhi terus takokane ini. Kalau kita di kantor Gus larinya kan tidak dari orang tua. Ya bocah kok gobloke ngono, mesti orang ngono. Bahwa saking dasarnya hari itu orang terkasih saja kita tinggalkan. Dong. Bocah angel temen orang ngono. Apa digedingi mati kajing Nabi, diterus-terus nopo orang no perkembangan. Lho itu terlalu likur lho. Kayak ngajimu orang tahun? 14 tahun lho. Kowe kan padha ini kan wong santri kawak-kawak. Mulai empat ya. Pokoknya ngaji sini kan 2004 terus kita rombir piro. Kuwi wong kodang-kodang, wajib takdim lho wong ngawur sembrono. Tapi rasa cucok mari kumaluhur biasa. Enggak ngaku seh malah repot ya. Ya pokoke ngono mana? Sekolah terus nongge. Wakalu lan padha ngucap sobo kufar apa sobo ngake? Sobo mengkono-mengkono fiha ing dalam bikilah ayat in ada. Orang ana Quran iku ilah sihron kecuali sihir mubinun kang jelas, Bayi untuk sing jelas. Wakalu lan padha ngucap sobo kufar nah hal yang ingkari kabe alba saing bah. ucap ngucap Aida mitna nalikane mati kita wa kunalan kita utroban jadi lemah wa idoman jadi balung. Aina nono kita lama usuna no kabeh Film hamzah ini tetap yang dalam hamzah loro fil maudi ini dalam panggon loro atakiku te diwajah tahkik a i. Berarti hamzah toro hamzah a i. Wa tasilu a ahi itu kalau alifin baina ma a ala wajah ini atas wajah loro. Kados al ana untuk a al ana dadi al ana kados kira kita a a jamiyun ono sing tasil aha jamiyun ono sing kom a jamiyu wa arabi. Jadi kira asap aja ya, gue bilangnya Kalau kita po a aha jamiyu wa arabi berarti tasil. Nak diwaca tahqiq berarti apa? A'a jamiyu wa arabi. Nak sing diwaca idgham. A'a jamiyu wa arabi. Seneng cah di murid pinter-pinter ya nah, alhamdulillah maju. Awa bauna ana te bapak-bapak kita al walun ya ditangekno. Apakah ayah-ayah kita yang sudah mati dulu juga nanti dibangkitkan iku mohal. Bisukunil wawi klan sukune wawu. Jadi nek maksudi milih maca au abaunal awalun apa? Au nak kira kita no, Awa abaunal nggih. Gak iya, gak iya, fadil. Awa apa unagi? Iya. Nak kira aja to, kira aja to maksudnya kira masyhur. Awa napa? Tapi Imam Suyuti milah bisukunil wawi atfan berarti aw aw yang huruf ataf itu. Huruf ataf kan jaa zaidun au amrun. Atfan bi au. Bon niku satu kira Wabi bi fathiyah lan klan fathai wawu berarti awa abauna kados kira gitu kan wawunya di fathah. Lah nak diwaca awa abauna wal hamzatu hamzah iku istifhami krana is istifham. Dadi ngene lho, nak diwaca au itu berarti huruf ata. Paham ya? Nak diwaca awa iku wa am hamzah istifham mawune ata. Lah kan nak diwaca awa kan ono hamzah ono wa, wa wane wau ata. Nak diwaca au langsung semuanya huruf atau Ya mbah, mbah ngaji wis gelem pira-pira mbok warai ngene bareng angel ya, ora karo-karo. Ya misale sing maca ora ngalim iku diopo wae. Wal hamzah li walat fu babi wal ma'tuf alaihi muhalan inna mahalli inna wasmu halan ismi inna wa dhamiru ta dhom awi dhamiru ta dhamir fil lamab usun ing dalam lafat lamab usun. Wal fasilu ta pemisah hamzatul isti'fami hamzah isti'fam mereka yang kafir itu menyoal kamu Muhammad. Masa kita setelah jadi debu dan menjadi tulang belulang, masa kita dibangkitkan? Itu mohal Muhammad yang sudah dilemah. Apakah orang-orang tua kita yang dulu yang sudah jadi debu juga bisa dibangkitkan Muhammad itu mohal? Kata mereka. Terus kul ngucap siro Muhammad, "Na'am." Yo, tup asuna dan tangekno siro Kabe Wa antum halte ute kabe dahiru na ino kabeh. Esogiruna eh, kesino kabe. Betul kamu semua akan dibangkitkan dan kamu dalam keadaan hina karena tidak iman akan hari kebangkitan. Fa inna ma hiya ngfsine utawi iki peristiwa ehadil kisah domirhu te domire hiya. Iku mubhamun mubham lo domire hiya mubham ora jelas. fasiru engkang nafsiru ing domir mubham apa zajrotun nafat zat rotun eh sehatun tegese napa? Ki no nama ki kene namane menen hen zajrotun? sak bengokan. Apa Mus? Penggetak tenan to ora. Apa ki Fatna gimana nih zajratun? Sak getan sak bungaan apa ini? Eleng ngomong gitu ngaji. Apa Pak? Soi kau sak bungaan loh, soi kau sak getan. Apa umumnya apa? Apa Pak umum? Hah? getah kok petak petak petak umpet. <laughs> apa kan? Malaikat tuh nak semua. Jadi malaikat itu nak apa yang rusak bumi itu mau nganggu sak bungaan. Kan suara itu kan juga kekuatan yang luar Jajal ya gue nak kamar kok kaca kabeh no sound system sing kuat iku iso pecah. Berarti sound system iso mecahno no Lah Lagi sing bengok iku malaikat Jibril. Wah, seru sang. Kok film-film Cina kan no sing jurusnya bengok wong kok semper kabeh. <laughs> Lho tenan, kula nu sering lo film, marsane itu tak gue perbandingan nih. Aku rako aku kowe film delok sing ayu aku aku anem. <laughs> Misalnya aku ngono ya ora teman nemen koyo kowe maksudnya. <laughs> Maksudnya butuh aku itibar. Kan orang film Cina itu uang kekuatannya nih apa? Suara. itu nak wis buang kok uang do kesemper. Lah soha soiha mana nih wah? Bengok. Malaikat tuh nak bengok. Oh? Uang kesemper kabeh. Sekaya mau lo koco pecah kan kena sound system sing kuatnya. Gue bahaya tuh kang. Jajal lah gue misalnya jantungan, Mono konser pinggir sound system ya, nak rata kobel lewo mina ya. iku lagi son. apa mana iki? Malaikat. Mane soihatun sak apa? Bengoan lagi buat wong soha yasihu soiha. Manane soha kan bengo. Pemenang suara ada elek kan. <laughs> Mulane cara bapak ngono, sakjane muadzin subuh iku golek suara sing elek. Engko nak suarane merdu ngenakno turu. <laughs> Yo dadi muadzin subuh jane kesunatan sing Walek sing persak sing wong kerungu terus mangkel. Dadi kerungu terus mangkel. Akhirnya iso turu. Paham? Ya? Cara kula lho, kula setuju pendapatnya Bapak. Dadi azan subuh gak golek swara sing welek, sing wonge mangkelno. Dadi krungu terus iso turu meneh kok mangkel. Lah nek suarane merdu kan. Leres malah. Dadi kan ono swara sing melengking sing mangkel lho. Terus sing ngomoro ya wong sing sak desa paling mangkel no. Wah iku insyaallah wong iso turu meneh. <laughs> Tapi kuwatirnya terus ra subuh iku berkesan mangkel. Lah nak Bilal lu gak ngono, wis apik tapi dadekno wong tangi iku keramat nang. Bilal lu suarane apik dadekno wong tangi iku keramat nang. Umumnya kan gak ngger swara merdu kan mari ngantuk. Gajal kowe, Pak. Nak iso turu nyetel musik, benang turu. Gak mungkin kok kowe maca tasbih potongan ngene-ngene iki. Ajane kesunahane kabeh turu ya, Bro. Maca napa? Tasbih. Nanti bujuk kulon sering protes be kula. Nak bersolat jarang wiridan, abe turu wiridan. Kula nak abe turu wiridan. Bujuk kulon bersolat, solat. Kula bersolat tuh biasa wiridan umum, wiridan pasaran melok-melok wong akeh. Melok santri wiridan, melok wiridan. kira abe turu mesti wiridan. Ya, Eling Allah. bayang bayangno iku seneng, orang mikir dunia gue seneng. Kowe turu kan lepas saka urusan dunia, so seneng. Mulane ngipi kula apik terus, nih abe turu seneng. Susdi roh dunia ku ruwet mun iki awak kula wis ngenteni ilham geng jenengan wis. Terus fanu alhamdulillah wis dua me turu wis. Sewantai, tangis, anggap tangis, songkok kubur, Ya saya ku mana apa? Sak bungo anak-anak so kaya sihku saya Fa inna nama dia, nak wem mana sak getah ya. Ya sauni unimus pokoknya mana pokoke dasat. Fa inna ma ja'a mesti utawi iki iku so imiru ti domir ya kudu bukan mubam. Fasiru kan nafsir ing domir apa sajratun sak getaan, sak gertaan. Eh sayhatun sak bengokan wahidatun kang siji. Fa idzan mongko nalikane tasihul malaika sayhah hum utai para manusa. Ail khala iku tikse utai para makhluk iku ahyaun iku urip kabeh yang duruna ngenteni para yang duruna padha ngenteni sapa para makhluk. Maknane ngenteni ma ing apa Yuf'alu kang bakal dilakokno apa ma bihim ing para makhluk. Maksudnya ketika bangun mereka menunggu apa yang akan diperlakukan kepada mereka maksudnya konon rokok tani Swargo terus nasibku piye jadi yang turun Imam Suyuti maknanya apa menunggu nopo menunggu atau kiai kuno maknanya sebagian yang turun ningali maksudnya ningali apa akan ningali apa yang terja terjadi nggih monggo mawon umumnya tapi maknanya yang turun menunggu apa ningali gak sing kita pun Nengane ya lha iku kelirumu. Gak sing bener ning kene yang durun maknane ngenteni. Mergo teng sawi ku yang durun eh yang tadirun. Nggih nggih Fat. Apa yang durun? Tadirun. Jadi tapi yang ngono nak ono kiye manane melihat apa yang akan terjadi. Terus nak ngenteni, ngenteni apa yang akan. Kok mau lu wati ini demi wet alu. Kulo lo bah lah yo wet telu kena dinggo. Aduh, kadung keliru. Jadi wal babilan lawan wal jarodi lan lawan Mbah kalau gak ada makna walang, lah yo iya, walang sing ning lawan. <laughs> Rian Bamun sering guyon cerita-cerita ngene. Kiai ora gelem disalano, wong karuan maknane wal jarodi lan lawang. Lah yo iya, dekne maknane wal jarodi lan lawang. Terus ana muridnya protes, "Mbah, guru kula maknani walang." Lah iya, walang sing Perko <laughs> guru iku masalah, apa? Lah ya sampean maknane apa yang durun niku ningali berarti ningali apa yang akan terjadi. nah yang durun ngen ya ngenteni apa yang akan terjadi. Dinteni iku ape didelok piye? Padha <laughs> ya to. Maksudnya maksa bodoh, gak, gak penting bodoh tenan. Sementing maksa apa? Faidan mengkonalikane mengkono e faida sohatil malaikatu sayha hum te para makhluk kholai ahya ing urip kabeh yang turuna faida hum iku yang turuna ningali sapa ngakeh ing apa sing akan terjadi utawa yang turuna ngenteni sapa ngakeh ing mak ing perkara ifalu kang akan diperbuat apa ma bihim ing ngakeh alam